بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Alhamdulillah segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus di malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu ini untuk mendapatkan pahala salat berjamaah dan mendapatkan keutamaan dari duduk di majelis ilmu. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat luangnya waktu yang semoga Allah jadikan jerih payah kita sampai di tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid kita masih ada di bab kelima yaitu bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab yang kelima yaitu dakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah dan kita sampai pada dalil terakhir atau dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis Syekh Atamimi rahimahullahu taala. Beliau bawakan dalil <clears throat> dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat terjadi perang Khaybar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, <clears throat> la'utiyannar rayah wadan rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullaha wa rasuluhu sungguh akan diberikan bendera yaitu bendera yang menjadi tanda sebuah pemandu pemimpin pasukan besok esok hari pada orang yang didatangkan kemenangan melalui tangannya di mana orang tersebut pemimpin pasukan tersebut mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya Fabatan nas lailatahum ayyuhum yuqta faqadaw kulluhum yarjuh. Kemudian para sahabat bermalam saat itu. Kemudian mereka berdiskusi. Siapa kira-kira yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima perang yang lewat tangannya kemudian Khaybar itu bisa ditaklukkan. Yang cirinya adalah orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai orang tadi dan keesokan harinya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam justru bertanya aina Ali di mana Ali bin Abi Thalib jadi para sahabat kasak kusuk siapa ya kira-kira berharap-harap ya agar dirinya dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena lewat tangannya ada kemenangan lewat tangannya ada sebuah kemuliaan maka para sahabat berharap ya merekalah yang ditunjuk mereka lah yang dipilih. Ternyata di pagi hari Nabi justru bertanya, Aina Ali, di mana Ali? Ya. Fakila, kemudian ada seorang yang berkata pada Rasulullah SAW, Yastaki Ainai, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Jadi saat itu Ali tidak kelihatan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sakit mata beliau. Fabasa fabasoko fi ainahi wa da'alahu wa baraka allam yakun bihi wajah. Kemudian didatangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap matanya Ali, mendoakan kebaikan dan e, kesehatan, kemudian Ali sembuh seakan-akan tidak pernah sakit mata sama sekali. Kemudian beliau serahkan fa'atahu faqala qatiluhum hatta yakunu mislaha. Kemudian diserahkan bendera komando itu kepada Ali dan Ali berkata, "Aku akan memerangi mereka orang-orang di Khaybar itu sampai mereka seperti kita, yaitu menjadi muslim." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib, faqala unfud ala rislik hatta tanzila hatihim. Kemudian Nabi berkata pada Ali memberikan nasihat. Ya sebagai seorang pemimpin pasukan, beliau memberikan nasihat, berjalanlah dengan tenang sampai di hadapan mereka, sampai di tengah-tengah mereka. Summad'uhum ilal Islam. Kemudian ketika sampai kepada mereka, dakwahkan mereka untuk masuk Islam. Jadi Ali bin Abi Thalib diperintahkan Nabi SAW kepada penduduk Khaybar untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Kabarkan kepada mereka, dakwahkan kepada mereka kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban mereka. Kemudian beliau bersabda, ini poin pada tema kita di sore hari, di malam hari ini. Fa wallah li an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka khumrun na'am. Demi Allah, Sungguh jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada seseorang lewat perantaraanmu itu lebih baik daripada onta merah. Ketika seseorang mendapatkan kebaikan lewat tangan kita, lewat usaha kita, lewat apa yang kita upayakan, maka hidayah yang diterima orang tadi itu lebih berharga, lebih baik dari seekor onta merah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di hadis nomor 3009 di Muslim nomor 2407. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan dalil ketiga ini di bab tentang dakwah kepada kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah. Karena ada keterkaitan dengan permasalahan ini. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, Perang yang disebutkan di hadis ini, perang Khaybar, itu terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Sebagian ulama ahli tafsir, ahli sejarah menyebutkan di bulan Muharram, sebagian menyebut di bulan yang lain. Terjadi di tahun ke-7 Hijriah, sekitaran bulan Muharram karena Ibnu Hisam di tarikhnya menyebutkan di bulan Muharram di pertengahan bulan Muharram. Sepulan dari perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah Nabi kemudian pulang ke Madinah selang sekitar 20-an tahun eh, 20-an hari beliau berangkat ke Khaybar. Jadi 6 Hijriah Dzulqa'dah berarti akhir tahun. Kemudian di awal Muharram tahun ke-7 Hijriah beliau berangkat ke Khaybar. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Khaybar itu termasuk daerah Arab yang subur. 150 km ke arah utara Madinah. Subur, pertaniannya makmur, dan di sanalah orang-orang Yahudi itu membangun komunitasnya, membangun benteng-benteng kuatnya. Di sana ada benteng khusus untuk perbekalan, benteng khusus untuk sembako, benteng khusus untuk eh, tinggal mereka. Itu mereka bangun dengan sangat kuat. Maka ketika di tahun kedua Hijriah Nabi SAW mengusir sebagian orang-orang Yahudi dari Medina Maka mereka bergabung ke Khaybar dan Khaybar itu dengan kemakmuran daerahnya, pertaniannya menjadi sebuah ladang yang sangat menjanjikan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, mengapa beliau memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar? Karena yang pertama, orang-orang Yahudi di Khaybar itu telah melanggar perjanjian persekutuan dengan orang-orang Madinah dengan orang eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya di perang Khandaq di perang Ahzab ya, sebelum perjanjian Hudaybiyah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi ya koalisi besar orang-orang kafir yang hampir menyentuh 10 ribuan pasukan tetapi di negeri Madinah sendiri terjadi kasak kusuk ya pembokongan dari belakang orang-orang Yahudi jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat harus menghadapi dua musuh di hadapan mereka ada orang-orang kafir dengan koalisinya, dengan sekutu-sekutunya. Di dalam kota Madinah menghadapi rongrongan dari orang-orang munafik plus orang dari Yahudi. Maka kemudian ya karena mereka melanggar perjanjian uh, persekutuan tadi, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Ditambah lagi ya, stabilitas negeri Madinah. Jika masih ada orang-orang Yahudi di Khaybar, akan sangat mengancam posisi kaum muslimin di Madinah. Karena satu saat orang-orang Yahudi di Khaybar yang jaraknya hanya 150 km dari Madinah akan gampang menyerang orang-orang sahabat di negeri Madinah. Makanya kemudian diambil oleh Nabi SAW ya keputusan penting bersama dengan 1600-an para sahabat setelah dari Hudaybiyah maka beliau pergi ke Khaybar yang berjarak 150 km dari kota Madinah. Sebagian orang yang tidak ikut di perjanjian Hudaybiyah ingin ikut bergabung pada Nabi bersama pasukan Nabi untuk pergi ke Khaybar. Tapi Nabi memberikan syarat yang ikut perang Khaybar tidak boleh minta gonimah. Karena sebagian orang yang tidak ikut perjanjian Hudaybiyah itu ingin ikut di perang Khaybar, tetapi punya syarat yaitu ingin gonima. Karena tahu di Khaybar itu akan banyak harta. Kalau orang-orang Yahudi di Khaybar ditaklukkan, maka hartanya akan banyak gonima itu. Maka mereka ingin, maka Nabi melarang orang satu yang tidak ikut perjanjian Hudaybiyah tidak boleh ikut perang Khaybar. Kemudian kalaupun ikut, maka tidak boleh minta gonimah. Kalau kalian ikut maksa, silakan. Tapi kalau godimah dapat, kalian kata sabri, nggak diberi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata orang-orang itu ingin perang karena tujuannya untuk harta, jangan bukan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menginginkan pasukan inti ini yang benar-benar karena mengharap ridho Allah dan Rasulnya saja, bukan karena harta godimah. Maka berangkatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 1.600 orang 300 atau 200 diantaranya adalah naik kuda dan naik uh, onta. Selebihnya jalan kaki. Ya. Kemudian beliau melewati beberapa titik sampai kemudian ke Khaybar menjelang malam hari, eh, malam hari menjelang pagi. Dan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau menyerang satu kaum kecuali ketika di kampung itu tidak terdengar adzan subuh. Jadi beliau menunggu sampai subuh itu datang. Kalau kaum itu tidak menegakkan azan subuh, maka beliau perangi. Artinya di sana tidak ada muslim. Tapi kalau ada azan bergumandang, maka beliau urungkan. Ternyata sampai di tepian kota Khaybar tidak didengar azan subuh. Maka bergelar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang benteng-benteng kokoh di kota Khaybar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Singkat cerita Nabi Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan benteng Khaybar satu persatu Benteng ini kuat jangan ya, sekalian Karena penduduk Yahudi itu di Khaybar itu seperti kota, seperti negeri Satu negeri Jadi ada persenjataannya lengkap Ada perbekalan yang eh, bisa menunjang kehidupan mereka Sehingga sangat sulit untuk menaklukkan itu Maka kemudian Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib menjadi komandan perangnya Yang lewat tangannya Ali bin Abi Thalib Allah berikan kemenangan dan tercatat di beberapa hadis bahwasanya kaum muslimin yang syahid sekitar 15 atau 20 orang. Kemudian dari orang-orang Yahudi Khaybar itu 93 orang meninggal. Ya. Kemudian terjadi perjanjian di antara mereka. Kemudian Nabi SAW memberikan syarat dalam perjanjian itu Dalam beberapa klausal, poin-poin kesepakatan Maka disepakati yang pertama Terkait tanah Karena tidak bergerak Maka tanah ini Dikelolakan kepada mereka Karena tanah pertanian di Khaybar itu sangat luas dan subur Dan tidak bisa diambil sebagai gonimah kan Karena tanah ini soalnya maka pengelolaannya dikembalikan pada mereka cuma 50% dikembalikan kepada kaum muslimin hasil kebunnya 50 persennya untuk kaum muslimin kemudian yang kedua pengelolaan kebun tadi pertanian tadi bahannya hartanya kemudian biayanya semuanya miliknya orang Yahudi orang muslim tidak ikut-ikut jadi bibitnya, ya bayari buruhnya, semuanya orang Yahudi sendiri. Cuma nanti hasilnya 50% kaum muslimin dapat. Ini sebagai jizyah. Upeti atas tinggalnya mereka di negeri Khaybar setelah mereka ditaklukkan. Ya. Kemudian untuk harta-harta yang bisa dibawa, ya, karena mereka nanti terusir, maka boleh dibawa sekemampuan mereka kalau mereka bisa membawa di kendaraan mereka yang bisa dibawa, ya monggo silakan. Tapi kalau tidak bisa dibawa tidak boleh. Dengan catatan tidak boleh menyelundupkan barang yang tidak terdata. Ya. Maksudnya apa? Ini barang ternyata dia sembunyikan sehingga tidak terlihat oleh kaum muslimin kemudian diselundupkan keluar dari Khaybar. Dan itu terjadi pada keluarganya Huyai bin Al-Akhtab pemimpinnya Yahudi yang nanti punya putri namanya Sofia kemudian dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia keluarganya ini nyimpen harta-harta emas disimpan sehingga tidak terdeteksi oleh kaum muslimin padahal ini gonima ya. dan untuk tinggal mereka di negeri Khaybar itu tergantung keputusan kaum muslimin kalau kaum muslimin mau menghendaki mereka tetap di sana maka silakan kalau sewaktu-waktu diusir harus pergi bayangkan teman-teman ya, di negeri yang mereka itu tinggal sak wayah-wayah mereka harus pergi karena mereka sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin ya maka inilah yang terjadi di negeri Khaybar yang kemudian para sahabat mendapatkan harta gonimah banyak sekali Seribu 1600-an orang itu semua mendapat harta gonimah yang menarik sekitar 53 sahabat di bawah sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ketika uh, dari Habasyah jadi hijrah itu kan ada dua ya. Hijrah ke Habasyah dua kali. Ya, kemudian hijrah ke Madinah. Lah, ketika para sahabat itu di Madinah, Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain itu masih tinggal di Ethiopia, di Habasyah. Baru ketika perang Khaybar ini selesai, Ja'far menyusul ke Khaybar. Maka kemudian Nabi Alaihi Wasallam memberikan bagian jatah gonimah untuk Ja'far dan 53 sahabat lainnya atas izin sahabat-sahabat yang lain. Karena ini kan tidak ikut perang. Tapi kok dapat jatah, nanti khawatir sahabat yang lain Mary gitu loh. Oh ini nggak ikut perang kok dapat jatah. Maka Nabi minta izin pada para sahabat, para sahabat kemudian sepakat. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib dapat jatah ghanimah juga bersama 53 sahabat yang lain. Termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tinggal di Medina yang tidak ikut perang. Mereka pun juga dapat jatah ghanimah atas izin para sahabat yang lain. Dan ketika bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib diriwayatkan di Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, memeluk Ja'far bin Abi Thalib kemudian mencium keningnya sambil beliau bergembira dan beliau mengatakan, "Aku tidak tahu mana yang lebih membahagiakan diriku hari ini. Apakah kemenangan terhadap Khaybar ataukah bertemunya aku dengan Ja'far bin Abi Thalib?" Karena lama nggak ketemu zaman sekarang. Ya, Ja'far bin Abi Thalib hijrah sebelum eh, ke Habasa sebelum hijrah ke Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika lama tidak ketemu Nabi dan ini ketemu di tahun 7 Hijriah. Berapa tahun tidak ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat rindu dan senang sekali. Bahkan Nabi mengatakan, saya tidak tahu kegembiraan ini karena saya ketemu sama Ja'far atau karena perang Khaybar ini. Nah, ini menunjukkan bagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka walaupun mungkin tidak dekat secara person itu akan memberikan kecintaan pada kita. Maka jalinlah ya, pesan kita, jalinlah persahabatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jalinlah pertemanan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemanan itu akan bisa langgeng sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena pertemanan yang hanya untuk urusan dunia akan berhenti di dunia. Tapi kalau pertemanan dunia itu ya dihiasi dengan keimanan, maka pertemanan itu kan terbawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Orang berteman macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang berteman karena hobinya sama, hobi masak. Sehingga kemudian kumpulan ibu-ibu suka masak, nah, kumpul jadi satu. Ada orang yang seprofesi, mungkin guru, kumpulan jadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Karena sama-sama profesi. Ada yang kumpul itu karena satu sama-sama satu alma mater mungkin dulu paut yang sama kumpul jadi alumni paut nopo paut Matahari nopo nopo ngoten atau orang itu berkumpul karena e, punya kesibukan yang sama tetapi semua itu Bapak Ibu sekalian pertemanan kan berhenti di dunia nggak terbawa di akhirat kecuali dihiasi dengan iman karena masing-masing teman bisa akan saling menggugat nanti di akhirat Ketika satu temannya masuk surga, satunya kok ke neraka, nuntut itu yang di neraka. Lu awakmu lu cek enak ning surga, aku dijarno ini neraka. Lah awakmu salah kok gelem ning neraka. Saling menuntut jemaah sekalian. Nah, maka hati-hatilah dalam memilih circle pertemanan ya karena pertemanan karena Allah akan langgeng terus nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala amin semoga kita yang hadir ini bertemannya karena Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di majelis ini karena Allah berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian pelajaran yang kedua faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena tadi Nabi menyebutkan bendera ini akan diberikan pada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia mencintai ah, dan Allah dan Rasulnya mencintai dirinya. Nah ini menunjukkan tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan sekaligus sebagai sanggahan bantahan kepada orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij itu ketika Eh, perjanjian eh, peristiwa perang Siffin ya mereka sangat mendiskreditkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena Ali bin Abi Thalib berhakim dengan manusia dengan sahabat ketika terjadi uh, perjanjian maka dianggap Ali telah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala maka Ali kafir Nah, ini mendiskreditkan Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memuji di hadis ini Ali dicintai Allah dan Rasulnya dan Ali mencintai Allah dan Rasulnya. Maka ini sanggahan bagi orang-orang khawarij yang mereka mendiskreditkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sebagai bentuk tawadunya Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu sekalian, ketika ada seseorang berkata pada Ali bin Abi Thalib, kami mengatakan bahwasanya urutan para sahabat adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Anda. Ada orang berkata pada Ali bin Abi Thalib untuk mengangkat derajatnya Ali, maka orang ini mengatakan di depan Ali, "Kami menganggap setelah Abu Bakar, Umar, Anda." Ali marah. Bukan, urutannya bukan seperti itu. Urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian beliau diam. Beliau dengan tawatunya tidak menyebut saya yang keempat. Padahal Nabi menyebutkan itu empat adalah Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan ketawatuan Ali bin Abi Thalib. Jika Ali tidak mau kemudian diangkat derajatnya melebihi posisinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena urutan ijma kaum muslimin itu khalifah ar-rasidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak boleh dibolak-balik. Maka kalau ada yang mengurangi ini berarti dia telah keluar dari ijma yang kaum muslimin dan dia telah merendahkan sahabat yang tidak dimasukkan di posisi tadi. Lihat orang-orang Syiah, mereka tidak mau menempatkan Umar, Abu Bakar. Langsung mengerucut pada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Nah, ini mendiskreditkan sahabat-sahabat yang lain. Ini tidak dikendaki oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang ketiga, faedah dari hadis ini menunjukkan tentang sifat mahabbah atau sifat cinta karena tadi disebutkan bahwasanya Allah mencintai orang yang membawa pasukan tadi yang menjadi panglima perangnya. Maka ini menunjukkan tentang sifat mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan contoh di surah minta dibacakan Al-Baqarah 195. Sesungguhnya Allah mencintai Menyukai orang-orang yang berbuat baik Maka ini menunjukkan sifat Allah Yaitu mencintai mahabbah Dan kita Bapak Ibu sekalian Sangat diwajibkan untuk meraih mahabbah Allah subhanahu wa ta'ala Meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba Sebagaimana datang sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 7485 di Muslim nomor 2637 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka wa taala idza ahabba abdan jika Allah tabaraka wa taala mencintai seorang hamba nada Jibril maka Allah memanggil Jibril kemudian Allah berfirman innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbah Sesungguhnya Allah mencintai si fulan Maka Allah perintahkan Jibril untuk mencintai si fulan Fayuhibbuhu Jibril Kemudian Jibril mencintai si fulan Summa yunadi Jibril fis Kemudian Jibril menyeru pada penduduk langit yang lain Para malaikat yang lain Kemudian Jibril berkata allaha qad ahabba fulanan Fahibbuhu Sesungguhnya Allah mencintai si fulan Maka para malaikat cintai dia Fayuhibbuhu ahlus sama Kemudian penduduk langit Para malaikat mencintai si hamba ini tadi Wa yudau lahu al fi ahlil ard Kemudian dia diterima di atas muka bumi ini Menjadi orang yang dicintai penduduk langit Dan dicintai penduduk bumi Maka tugas kita Bapak Ibu sekalian Mencari cara bagaimana Allah mencintai kita Salah satu caranya adalah panjenengan saling mencinta itu kepada sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika mencintai saudaranya karena Allah akan memunculkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sampai mensyaratkan orang yang mencintai seseorang itu disuruh sampaikan pada orang tadi. Ada sebuah hadis yang menunjukkan ketika ada seseorang yang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian orang ada orang lewat. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sesungguhnya mencintai orang tadi." Bukan perempuan malah, ya, sama ya sama laki-lakinya maksudnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Sudahkah engkau sampaikan pada dia kalau engkau mencintainya?" "Belum ya Rasulullah, sampaikan." Kemudian dikejarlah orang tadi, kemudian orang ini berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah." Mencintaimu karena Allah. Kemudian orang tadi mengatakan, semoga Allah yang membuatmu cinta kepadaku menurunkan cintanya kepadamu. Nah, jadi cara untuk bisa meraih cintanya Allah, cintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena kebaikan yang ingin kita raih dunianya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan akan diberi kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah telah mencintai seorang hamba, urusannya akan jadi mudah dan sekalian. Begitu pula sebaliknya jika seseorang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikan dari hadis tadi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah hadis ini menunjukkan yang keempat, mencintai Ali bin Abi Thalib adalah tanda keimanan. Dan barang siapa membenci Ali bin Abi Thalib tanda kemunafikan. Masya Allah jalan. Nabi menjadikan parameter kecintaan orang ya, orang-orang kepada Ali bin Abi Thalib menjadi parameter kebaikan imannya dan kebencian seseorang pada Ali bin Abi Thalib parameter sebuah kemunafikan. Di Muslim hadis nomor 78. Ali berkata, "Walladhi falaqal habba wa bara'an nasamah innahu la ahdun nabiyya al ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya alla yuhibbani illa mu'min wala yum wala yubghidani illa munafiq Ali bersumpah demi zat yang membelah biji-bijian dan melepaskan angin Siapa yang dimaksud? Allah. Allah itu yang membelah biji-bijiannya maksud. Jadi kalau kita lihat biji itu misal kecambang ya, dari biji satu kita tanam ya kalau pelajaran SD niku ditaruh di kapas kasih air gitu ya kemudian meletek, kemudian tumbuh. Itu Allah yang membelah jalan. Biji-bijian itu Allah yang membelah. Kemudian tumbuh tangkai, akar dan seterusnya Allah semua yang menggerakkan termasuk yang melepaskan angin yang menggerakkan angin itu Allah Subhanahu wa taala dan salah satu redaksi bersumpah dengan nama Allah redaksinya pakai pakai yang disebut Ali bin Abi Thalib ini demi zat yang dibelahnya biji-bijian dan digerakkannya angin maksudnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya nabi telah berjanji kepadaku bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali orang mukmin dan tidak ada yang membenciku kecuali orang munafik jadi tanda kecintaan seorang mukmin salah satunya mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan jika kita membenci Ali bin Abi Thalib, khawatirkan diri kita, jangan-jangan kita orang munafik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya yang ke berapa? Yang kelima. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan memberikan hidayah atau petunjuk kepada seseorang. Hidayah itu ada dua, hidayatul taufik, hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Hidayatul taufik adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sementara hidayatul irsyad atau hidayatul bayan adalah sebagaimana para penceramah, para ulama, para asatid ya. Kemudian ketika antara hidayatul taufik plus hidayatul irsyad atau bayan ini klek jadi satu, orang baik Pak. Tapi terkadang ada orang diberikan hidayatul irsyad, hidayatul bayan itu sudah berkali-kali. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Enggak nyantol, Kalau kanan keluar kiri sih lumayan, mbak, Mungkin 5% saya nyantol. Ini masuk kanan, keluar kanan lagi. Hari Paribasane niku sehingga ada sampai muru ngoten ya. Kamu menempan Itu namanya hidayatul irsyadnya Sampai pada dia Tapi belum dapat hidayatul taufik Tapi ada orang yang hanya sekedar Mendengar orang mengucapkan salam Sekedar lihat orang sholat Sekedar lihat dengar azan Orang pas dapat hidayatul taufik klik, Masuk Islam Itu banyak terjadi Pak Banyak terjadi ini. Artinya ketika seseorang mendapatkan hidayah lewat tangan kita Berarti hadis ini menghasung kita, memotivasi kita untuk berdakwah, untuk ngajak orang berbuat kebaikan. Dan caranya macam-macam, karena tidak disebutkan seseorang masuk eh, mendapatkan hidayah lewat perantaraanmu tidak disebutkan di hadis tadi bagaimana caranya. Artinya bisa macam-macam. Mungkin diberikan buku untuk dibaca, mungkin lihat selebaran pamflet, flyer tertarik datang ke kajian, alhamdulillah. Atau mendengar uh, rekaman video, rekaman kajian, tertarik jadi baik, alhamdulillah. Niku namine seseorang mendapat hidayah lewat perantaran kita. Dan itu lebih baik daripada onta merah. Panjenengan tahu kenapa kok hadisnya disebut onta merah? Kenapa? Kok enggak onta abu-abu, loreng, nopo-nopo ngoten. -nopo, onta merah niku kendaraan prestisius di kala itu kendaraan mahal banget pak ontanya merah memang khusus warnanya tidak tidak hitam abu-abu tapi merah itu onta yang spesial edisi limit nih limit edition nih <laughs> jadi kalau dapat onta merah pak itu orang masya allah naik apa namanya prestisnya naik statusnya langsung naik jadi pansos pak gara-gara onta merah. Nah, kalau seseorang mendapatkan kebaikan lewat perantara kita, kata Nabi lebih baik daripada onta merah tadi. Bukan sama, tapi lebih baik. Artinya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. ini ngerti, panjenengan ngertos enten rencang, tanggi, sederek niku bakhil ini. Tapi kaya panjenengan motivasi ayo pak bu sodako sekolah usah ke sepuluh ewu dino hanya kemudian dia tertarik lama-lama lama terus kemudian tambah besar lama besar lewat siapa lewat kita itu panjenengan dapat tanda merah nih dan kebaikan itu banyak kita bawakan sebuah dalil untuk tambahan faedah panjenengan Muslim nomor 1893 di Muslim nomor 1893 Beliau SAW bersabda Man dalla ala khairin Falahu mislu ajri fa'ilih Barang siapa menunjukkan pada kebaikan Maka baginya Dia mendapatkan pahala Seperti orang yang mengerjakan kebaikan tadi Ya yang lain tanpa mengurangi pahala orang tadi sedikit pun Panjenengan ngajak orang ke masjid Orang yang diajak datang ke masjid panjenengan dapat pahala orang itu sholat berjamaah di masjid. Setiap langkah kakinya panjenengan dapat pahala. Setiap kebaikan yang dia lakukan ketika ke masjid panjenengan yang ngajak dapat pahala. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan tadi sedikit pun. Nabi menggunakan isim nakiro khairin kebaikan. Artinya apa? Kebaikannya banyak. Tidak disebutkan satu macam tapi semua kebaikan masuk pada bab ini. Wabil khusus ketika kita mengajak orang untuk ke arah tauhid mengesahkan Allah, menjauhi kesyirikan, masya Allah, panjenengan dapat pahala melimpah ruah. Gambaran mendapatkan onta merah niku hanya sekedar pemahaman kita supaya kita dekat dengan pahala yang ingin kita dapat gitu loh. Tetapi apakah nanti di akhirat dapat onta merah? Gimboten, Pahalanya lebih baik daripada onta merah bahkan. Pahala yang Allah berikan bagi orang yang memberikan kebaikan terus akan memintu. Begitu orang yang kita ajak itu terus melakukan kebaikan tadi. Bukankah termasuk amal jariah? Inci. Setiap anak Adam akan meninggal dunia Terputus amalnya Ila Apa? Sodakotin jariah Di antara sodakoh jariah adalah ketika kita mengajak orang itu berbuat kebaikan Termasuk ilmu yang tafa'ubi Orang tidak tahu ilmunya sodako, panjenengan ajari sodako. Orang tidak tahu ilmunya kok bisa datang ke masjid, panjenengan ajari aja ke masjid. Tidak bisa baca Al-Quran, kita ajari baca Al-Quran. Setiap huruf yang kita yang dia baca, kita dapat kiriman pahala. Masya Allah jenengan. Islam nih, ya, masya Allah. Allah tuh sayang sama kita, bapak. Allah tuh maha tahu umur kita ini cekak. Sering sambatan bisa. Panas sedikit semua. Tapi musuh sini masya Allah adem mbak. Panjenengan kalau ngadem beri kimawan ya. Allah itu maha tahu dengan hikmahnya. Kita ini umatnya Rasulullah nih, umatnya umurnya Nabi, umatnya Rasulullah nih, umurnya antara 60 70 tahun. Cekak, kan? Dibanding dengan umur umur umat-umat yang lalu ratusan sampai mungkin ribuan tahun. Maka kalau umurnya cuma 60 70 tahun nggak banyak beramal kan rugi kan. Maka Nabi memberikan motivasi amal-amal tertentu itu diberikan pelipat gandaan sehingga bisa mengkonversi ketertinggalan kita dengan umat-umat yang lalu yang ribuan tahun umurnya yang ratusan tahun sehingga ketika panjenengan ngajak orang kemudian orang berbuat kebaikan panjenengan diberi pahala terus sepanjang orang itu melakukan kebaikan termasuk amal jariah kita sodako jariah kita semuanya akan berpahala terus hadis ini berawal dari sebuah kisah diceritakan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu di Sahih Muslim tadi ketika ada seseorang ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ini ubdi abi fahmilni ada seseorang datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang tunggangannya, entah kuda, entah ontanya yang mati. Dia mau lanjut perjalanan. Kemudian tidak menemukan tunggangan, maka datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, barangkali Rasulullah punya tunggangan, mau saya pakai, saya minta. Di Baitul Mal kan mungkin barangkali ada. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma inti saya tidak punya." Tidak punya tunggangan yang kau minta Nabi kan sedih mesti ya Maka fakola rojulun Ada seseorang yang di dekat Rasulullah Mengatakan ya Rasulullah Ana adulluhu ala man yahmilu Ya Rasulullah saya tahu orang Yang punya tunggangan yang bisa dia pakai Paham pak ceritanya ini? Ya? ada orang itu ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tahu ada orang yang punya kuda yang bisa dipakai orang ini. Bukan dia yang punya kuda, Pak. Coba dia nunjukin itu loh, Pak. Ya Rasulullah itu ada orang yang punya unta, punya kuda, bisa dipakai sama orang tadi. Nunjukin saja." Maka beliau salah salam dawu, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan, dia mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tadi. Orang yang cuma nunjukin yang punya onta tadi, Pak, yang punya kuda tadi, itu dapat pahala seperti orang yang ngasih onta tadi. Paham, Pak, kisahnya? Panjenengan tidak punya dana, tidak punya harta untuk donasi pembangunan sebuah masjid, misal. Datang proposal. Kemudian panjenengan bilang, "Pak, panitia saya tahu ada orang kaya itu yang punya harta mungkin panjenengan bisa minta sana panjenengan dapat pahala sekedar cuma nunjukin bahwa Loh bagaimana kalau kita ternyata yang ngajari langsung kita yang langsung sodako kita yang langsung memberikan kebaikan bukan cuma nunjukin toh tapi langsung mengerjakannya berapa pahalanya kita break dulu kita azan monggo mas ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan hadis tadi di Sahih Muslim, hadis nomor 1017. Di Sahih Muslim hadis nomor 1017. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." min ghairi ayang kufa min ujurihim syai'un man sana fil islami san sunnatan hasanatan barang siapa memberikan contoh dalam Islam ini contoh hasanatan yang baik maka baginya pahala dan pahala bagi orang yang mengamalkannya yang ikuti contoh tadi tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun tetapi yang di sini yang dimaksud mansana fil islami sunnatan hasanatan adalah ada amal yang sudah ada dalam agama Islam, cuma lama orang tidak mengerjakannya. Asbabul wurudnya ada seseorang yang minta eh, ada satu kaum datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka kaum yang sangat uh, menyedihkan, compang-camping pakaiannya, mereka tidak beralas kaki, ya dalam kondisi miskin datang kepada Rasulullah minta bahan makanan. Rasulullah kemudian memotivasi para sahabat untuk memberikan sodakoh bahan makan pada orang pada kaum tadi. Tidak ada yang bergerak. Kemudian satu orang Madinah, Ansor, pulang ke rumahnya mengambil segenggam gandum. Ketika melihat ada sahabat yang membawa gandum satu tangan ini, yang lain pada kemudian ikut-ikutan semua. Paham Pak gambarannya? Nabi menunggu sahabat kok nggak ada yang datang ngirim. Ada orang yang bergerak memulai. Nah, setelah ada orang yang memulai, yang lain pada ikut semua. Ini namanya mansana sunatan fil islami hasanatan tadi. Jadi bukan satu yang baru, bukan. Sodako itu perkara yang sudah disyaratkan sama Islam. Cuma kalau tidak ada e, pionirnya, orang tidak akan memulai gitu loh. Nah, orang yang memulai inilah yang meletakkan dasar sebuah kebaikan dicontoh oleh orang lain. Di masjid ini contoh, tidak ada orang jamaah duhur kecuali muadzinnya merangkap jadi imam. misalnya. Terus kemudian ada orang datang satu jamaah, dia ngajak orang lain. Dicontoh orang lain rame hanya satu sop, dua sop. Ah, orang yang pertama kali miwiti jamaah niku pahalane dapat orang yang setelahnya. Itu enaknya Bapak Ibu sekalian menjadi pionir sebuah kebaikan. Maka motivasinya hadis ini Jadilah orang yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan Terkhusus ketika mengajak kepada tauhid Melarang orang dari kesirikan Itu sebuah pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara umum kebaikan-kebaikan yang banyak disyariatkan dalam agama kita dan kebaikan itu banyak, maka panjenengan kita semua punya potensi untuk mengajak kepada kebaikan bukan pada satu sisi saja. Mungkin ada orang yang bisa mengajak pada sisi mungkin ngajak orang sholat jamaah. Ya monggo, panjenengan ngajak orang sholat jamaah. Ada orang yang mungkin passionnya itu sodako, karena dia hobi sodako gitu nih. Hobinya bukan gowes tapi hobi ngeluarin duit, mbak, ngabisin duit untuk sodako. Ngajak orang sodako, eh, panjenengan lakukan. Jadi jangan pernah berhenti pada sebuah kebaikan yang mungkin orang lain bisa ngerjakan, kita nggak usah ngerjakan. Karena kita punya potensi yang berbeda dengan orang lain. Ada orang yang kuat sholat malam semalaman barangkali, tapi tidak kuat baca Quran. Ada orang kuat baca Quran, tapi malas sodakoh. Ada orang rajin sodakoh, tapi nggak bisa sholat malam. Nah, seperti itu. Ketika panjenengan bisa mengumpulkan menjadi sebuah kebaikan, maka jangan merasa wah aku gak iso gini, gak iso gini. Bisa, Pak. Karena Islam ini sebuah kumpulan pasal. Namanya Islam, panjenengan di dalamnya kecil-kecil kecil. Begitu kita tidak ada Islamnya kurang sempurna. Maka untuk melengkapi itu, itu, itu maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bekal. Bekal apa? Untuk berbuat kebaikan pada orang lain. Nah, diantaranya apa? Ajak orang lain menuju sebuah kebaikan yang itu sudah diajarkan dalam agama kita. Dan pahalanya akan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka hadis ini, dalil ini dibawakan oleh penulis tentang bab untuk berdakwah kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka panjenengan bisa melakukan kebaikan apapun selaras masih di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah maka silakan panjenengan ngajak orang ya mungkin uh, lewat uh, informasi kajian misalnya karena ketika orang mengajak sebuah kebaikan itu ya, yang jauh kadang tidak sesempurna ketika dia melakukan amal tadi tetapi kalau dituntut harus sempurna orang tidak ada yang dakwah bapak ibu sekalian kecuali Nabi Alaihi Wasallam. Orang mau ngajak, oh, aku sih durung ngono ya. Aku sih kurang apik. Ya. Oh, gak ono sing dakwah, Pak. Sepi orang, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Kita semua memiliki kekurangan. Tetapi ketika kita punya semangat untuk memperbaiki diri, monggo panjenengan aja. Ya. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Tapi para ulama memberikan catatan yang dimaksud dengan balighu anni walau ayah adalah kita faham betul apa yang ingin kita sampaikan. Jangan masih ada uh, eh, gambaran-gambarnya, masih ada sebuah kita sampaikan, kemudian dibantah kita nggak bisa jawab. Misal panjenengan tahu tentang keutamaan sodako paling gampang mohon. atau keutamaan sholat jamaah Panjenengan tahu betul dari A sampai Z tentang keutamaan sholat jamaah. Panjenengan sampaikan. Aku isone mengajak uang sholat jamaah. Gimana? Monggo silakan. Tapi ada orang lain mungkin yang lain, yang lain, yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, semangat dari hadis ini sebagaimana Ali bin Abi Thalib mendapatkan kemuliaan, yaitu mari kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, mengajak orang lain untuk di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan sunnah, kenalkan orang untuk mengenal Allah, jangan mengenal yang ngajak. Jangan ajak orang untuk mengenal profil kita yang ngajak ajak mereka manusia untuk mengenal Robnya. Walaupun kita nggak ditengal, nggak dikenal sama yang kita ajak, buatan nopo-nopo. Panjenengan buatan uh, eh, nyapa saya di jalan buatan nopo-nopo. Nah, kenal soalnya, nggak apa-apa. Yang penting panjenengan kenal sama Allah. Panjenengan ibadah dengan Allah betul, maka itu sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi. Ya, sering saya pak di tengah jalan itu nggak ketemu ketemu orang, saya tahu orangnya, tapi entah pura-pura nggak tahu atau nggak eh, memang nggak tahu dia saya nggak tahu ya sabarin aja saya pernah di sebuah kajian itu bang ya ini saya closing sebuah kisah saya membadali seorang ustad dan tidak ada yang tahu kecuali saya sama ustad yang bersangkutan panitia pun juga nggak tahu kalau saya yang badali kemudian saya datang karena habis ngisi pagi eh, setengah jam perjalanan ke tempat yang saya tuju tadi kemudian masih terengah-engah saya minum bang ada gelas di tempat meja tadi saya minum gelasnya ustadznya tak minum saya minum karena saya haus soalnya karena saya lihat gak ada minum lain kecuali lah orang sekitar itu yang datang eh minumnya ustadz kalau hati saya lah aku ustadz tapi saya diem aja Enggak pak, saya minum Selesai, kemudian panitia dapat WA dari ustadz yang bersangkutan Oh, nah, kemudian diumumkan bahwasanya penggantinya Ustaz Abu Hasan Terus saya duduk, tek, saya lihat orangnya langsung minum untuk gini pak. <laughs> Karena tahu ternyata yang minum tadi aja nih ustadz ya ini. Tapi saya nggak ngomong, aku ustadz ya, kok, enggak, biarin aja lah. Seiring waktu kemudian eh, biar aja. Sering saya gitu, ya, seperti itu. Tidak masalah pak. Ya, panjenengan bisa tidak dikenal bukan nopo-nopo. Yang penting substansi apa yang kita sampaikan tersampaikan kepada orang. Panjenengan pengen ngajak orang ibadah kan, pengen ngajak orang nggak syirik kan, selesai ketika orang bisa mengerjakannya. Hatta kita ditinggalkan, hatta kita nggak dikenal, nggak dibilangin terima kasih, matur nuwun betul apa nopo. Yang penting dakwah jalan terus, mungkin tidak lewat tangan kita, lewat tangan orang lain. Jangan berharap Pak dakwah itu harus lewat kita tidak. Mungkin bisa lewat orang lain. Mungkin bisa lewat orang yang lebih baik daripada kita. Okay. Jadi tanamkan pada diri kita bahwasanya dakwah ini untuk Allah, okay. untuk Allah. Lawat, le, jalannya mungkin lewat kita, panjenengan atau siapa saja. Okay. Mungkin-mungkin ini menjadi penyemangat kita. Jangan pernah kendor dalam mengajak kebaikan pada orang lain. Saya yakin panjenengan punya kebaikan yang bisa ditularkan pada orang lain. Jadilah influencer kebaikan, Pak. Zaman sekarang, Pak, influencer itu banyak, Pak panjenengan jadi influencer kebaikan bikin konten kreator di YouTube di Facebook bikin kebaikan orang nyontoh orang lihat panjenengan dapat pahala walaupun nanti dapat monetis yang uh, dunia yang dapat apa itu dunia saja itu apa itu urusan belakangan gitu Ya, mungkin-mungkin manfaat, mohon maaf jika ada yang kurang.